Kami mohon maaf tidak kami menyediakan atau tidak ada makalah dari kami, tidak sempat untuk menulisnya. Rujukan kami dalam kajian ini yaitu pertama adalah Alkitab kitab atau Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal al Aziz, karangan Dr. Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi As-Salafi Madhaban. Yang kedua yaitu Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Said Sabik. Dan yang ketiga adalah Ahkamuddin. Eh, gelar magister salah satu ikhwah <clears throat> judulnya adalah Ahkamuddin. Baik. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Di dalam kitab ini, dalam kitab Al-Wajiz ini, pada kesempatan yang berbahagia ini kurang lebih ada 10 poin. Poin yang pertama adalah penjelasan atau definisi dari hutang tersebut. Yang kedua hukum berhutang. Yang ketiga keutamaan memberikan pinjaman. Yang keempat adalah peringatan keras tentang hutang. Yang kelima yaitu mengambil harta orang yang mana dia menginginkan untuk membayarnya atau merusaknya. Yang keenam, perintah untuk menyampaikan atau membayar hutang. Perintah untuk membayar hutang. Yang ketujuh adalah membayar dengan baik. Yang kedelapan yaitu menagih hutang dengan sopan. Yang kesembilan yaitu memberikan tangguh bagi orang yang tidak mampu untuk membayar hutang. Berikan tempo. Yang kesepuluh yaitu penundaan orang yang mampu adalah termasuk perbuatan dolim. Itu kira-kira yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan waktu ya kepada kita dalam waktu yang relatif singkat ini. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Poin yang pertama yaitu tentang ta'rif. Definisi dari hutang tersebut. Hutang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ad-dain. Jamaknya adalah duyun. Ad-dain, duyun. Atau disebut dengan juga as-sulfah. Atau bisa juga disebut dengan al-qardu. Ya, al-qardu. Seperti dalam bahasa al-wajiz ini disebutkan dengan al-qardu. Beliau menjelaskan al-qardu huwa al malu alladhi yu'tihi al-muqridu lil muqtaridi liyarudda mithlahu ilaihi 'inda qudratihi 'alaihi. Demikian kata beliau. Yang dimaksud dengan hutang itu adalah al-malu alladhi yu'tihi al-muqridu, yaitu harta yang diberikan oleh orang yang menghutangkan lil muqtaridi kepada orang yang berhutang ya, harta yang diberikan oleh yang harta yang diberikan oleh orang yang menghutangi kepada orang yang berhutang liyarudda mislahu perhatikan kata-kata mislahu ini liyaruddahu liyarudda mislahu untuk mengembalikan ya hutangan tadi sepertinya semisalnya Pinjam satu juta, kembalinya ya satu juta. Pinjamnya seratus ribu, yang kembalikannya juga seratus ribu. Tidak boleh kurang, tidak boleh leb lebih. Kalau kurang berarti dolim. Ya. Kalau melebihi, masuk apa? Riba. Lebih berarti ri, riba. Pinjam seratus ribu, pinjamnya ya, mengembalikannya juga seratus ribu. Tidak boleh seratus sepuluh ribu, tidak boleh. Karena itu 10 ribunya adalah riba dan riba adalah ha, haram. Ya. Liyarudda mithlahu ilaihi 'inda qudratihi 'alaihi. Untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada orang yang menghutangi ya ketika dia mampu membayarnya. Ya, ini kurang lebih definisi yang disebutkan oleh Syekh Hafizanallah wa iyyahu. Kemudian poin yang kedua, Hukum Apa hukumnya? Hukum meminjam atau hutang kepada seorang. Hukumnya adalah jaiz. Diperbolehkan. Ya. Hukumnya adalah jaizun. Diperbolehkan. Apa kira-kira dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang disebut dengan ayat mudayanah, yaitu ayat yang ke 282 dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? 282. Ayat ini paling panjang dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam bin Kathir rahimahullah. Memang kalau kita perhatikan, Bapak Ibu. ya Ayat mudayana ini, ayat yang sebut, saya sebutkan tadi itu. ya 282 dalam surah Al-Baqarah tersebut paling panjang satu halaman penuh itu. Ya. Satu halaman penuh ya tentang hutang piutang. Disebut dengan ayat al-mudayanah. Al-fuqaha menyebutnya dengan istilah apa? Al-mudayanah. Ayat al-mudayanah. Ini ayat tentang hutang piutang. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian itu saling utang berpiutang atau minjam meminjami ila ajalin musamma pada batas waktu tertentu faktubu maka tulislah itu ya Kata-kata faktubuh ini ulama menjelaskan bahwasanya hal ini diperbolehkannya, menunjukkan ayat ini bahwasanya hutang piutang itu boleh, berhutang diperbolehkan. Ya. Allah tidak mengatakan fatruku, tidak, tapi faktubu. Ya, tulislah hutang piutang itu. Karena dengan tulisan tersebut akan menjadi ingat berapa yang dipinjam dan kapan batas waktunya, batas temponya kapan dia harus membayarnya. Ya. <clears throat> Dan jangan merasa bosan walaupun sekecil apapun. Dalam utang piutang ini ditulis. Ya. Karena disebutkan dalam ayat itu secara panjang, nanti Bapak Ibu bisa bisa membacanya dalam ayat tersebut. Ya. <clears throat> Baik. Ayat apa tadi? Disebutkan Al-Mudayana, ayat Al-Mudayana, ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, -Qur, Al sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. <clears throat> Kemudian poin yang keberapa? Yang ketiga. Fadluhu, ya, keutamaan. Keutamaan orang yang memberikan hutangan Ada dua hadis. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya" Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an muslimin" Barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan dari sekian banyaknya kesusahan dunia dari orang muslim, nafasallahu anhu qurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Pasti Allah Subhanahu wa taala atau niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin dan barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia baik itu di dunia maupun di akhir di akhirat. Wallahu fi abdi ma kana abdu fi 'auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dalam pertolongan hambanya selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Ya. Dan ini utang piutang termasuk ta'awun. Ta'awun al birri wa taqwa yang mana zaman sekarang ini sangat sulit sekali mencari hutang hutangan. Ya enggak Bapak? Ya, utang 100 ribu aja, wow sulitnya mufakat. Ya. Perjuangan. Ya. Jangan satu, satu juta atau lebih. Satu ribu, seratus ribu saja sulit untuk mendapatkan hutang hutangan itu. Ya, mungkin banyak sebab. Banyak sebab. Orang zaman sekarang mungkin kurangnya amanah, ya, kurang khianat. Mendingan dikasih aja deh semampunya daripada pinjam nanti bertele-tele ndak bayar-bayar. Ya, pinjamnya apa Pak? Ya. <laughs> Mendingan dikasih semampunya saja. Pinjamnya 100 ribu, kasih aja 10 ribu atau 20 ribu. Udah kasih, udah. Daripada nanti beban pikiran. Beban pikiran kita dan yang bersangkutan misalkan. Ya. Al-Muhim bahwasanya sekarang ini adalah relatif sulit untuk mendapatkan hutangan. Sehingga kembalilah kepada lembaga-lembaga yang tidak islami. <clears throat> Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Hafizanallah wa iyyahu An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis tadi itu hadis hadisun sahih. Ya, karena semua dalam hadis ini rata-rata hadisnya adalah hadisun sahih atau hasan. Dalam kitab Al-Wajiz ini dan saya himbau kepada ikhwah wa akhwati untuk memiliki kitab ini, ya. Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Ini kitabnya, saya tunjukkan covernya, ya. Kitab bagus sekali. Kitab ini yakni dibahas di sini juga di masjid ini <clears throat> hampir selesai sudah. Bahkan sebagian ustaz sudah selesai. Sudah hatam dan kita akan kembali pada kitab atau Eh, membahas kitab yang lainnya. Al-Muhim kitab ini berbicara tentang ya ini permasalahan-permasalahan fikih qaulur rajih, pendapat yang roh yang rajih sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bertele-tele ya dalam suatu permasalahan bahwasanya khilaf di antara para ulama ini, ini tidak tidak disebutkan. Beliau menyebutkan ya ini al-qaulur rajih, pendapat yang kuat ya sesuai dengan Eh, dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang kedua tentang keutamaan memberikan utang ini yaitu hadis An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marratan." Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang Muslim pun yang memberikan pinjaman kepada Muslim yang lainnya, ya marrota ini dua kali pinjaman, illa kana qasadaqatiha marratan, melainkan dia itu seperti bersedekah kepada orang tersebut satu ka satu kali. Ya. <clears throat> Jadi dua kali meminjamkan, Berarti dia satu kali seakan-akan dia satu kali telah memberikan sedekah kepada orang tersebut sejumlah uang yang dihutangkan. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang berikutnya keberapa? Keempat. At-tasjidu fihi, yaitu peringatan keras tentang hutang ini, ya. Bahayanya hutang ini. Hutang boleh, tapi jangan keterlaluan, hobinya hutang, naudzubillah ya. Mendingan hobinya makan bakso gitu mungkin. Ya. Mendu, hobinya bu, hobi hutang. Jangan. Kalau tidak terpepet betul, lah sabil, tidak ada jalan, ya baru. Dan itu pun sangat ter, ter apa itu? Sangat terpaksa sekali. Ya. Kalau sekarang kan tidak, orang gampang sekali mah berhutang. Ya. Sampai apa saja tabrak Lembaga-lembaga keuangan yang ribawi juga ditabrak aja. Ya. Demi menuntut kehidupan yang nyaman, yang mewah, yang wah. Ya. Pinginnya rumah yang wah, kendaraan yang wah. Ya, sehingga harus diterabas. Wal billah. Zaman sekarang ini. Wal billah. Maka salah satu kiat untuk menjauhi hutang itu adalah apa? Ya, hidup sederhanalah. Hidup apa adanya lah. Hidup tidak memaksakan. Hmm. Sehingga kita terjauh dari hutang. Nah. Baik. <clears throat> Ikhwati wa akhwati azakumullah. Kembali pada poin yang keempat. Yaitu peringatan keras tentang hutang ini. An ثوبان maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. صلى الله عليه Alaihi Wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Man faraqar ruhu al jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala al jannata Subhanallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ruh seseorang itu berpisah dari jasadnya ya wa bari'un min thalathin dan dia bebas terbebaskan dari tiga poin tiga hal dakhalal jannata pasti dia akan masuk sur surga apa tiga hal tersebut yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kibri dia terbebas dirinya dari sombong apa itu sombong kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendefinisikan sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Ya, menorak kebenaran dan menyepilihkan orang. Itulah definisi som sombong sebagaimana yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bebas dari kesombongan, kecongkakan, ya, itu akan masuk surga, ya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wal ghululi. Al ghulul yaitu khianat. Al ghulul huwa al khianatu fil maghnami min minal ghanimati qabla al qismati. Yang dinamakan dengan ghulul itu adalah khianat dalam magnam atau ghanimah. Ya. Khianat dalam ghanimah, yakni rampasan perang atau mengambil mengambil dari harta rampasan perang tersebut sebelum dibagi. Itu termasuk gulul. Ya, itulah maksud dari al-gulul. Ya. Jadi orang bebas dari yang pertama adalah kibir, sombong, yang kedua adalah dari gulul, ini khianat. Ya. Yang ketiga, ini poin kita, pembahasan kita. Wadaini. Ya. Orang yang terbebas dari hutang. Ya. Jadi hutang ini adalah penghalang orang tidak masuk sur surga. Ya. Kalau punya hutang, hutang itulah yang menghalangi dia masuk surga. Karena semestinya dia lolos. Tapi karena ada satu ini, hutang ini, maka dia terhalang untuk masuk sur surga. Hadis ini adalah hadis sahih rawahu Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati orang yang punya hu, hutang. Suatu ketika disebutkan dalam sebuah riwayat <clears throat> dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mensolati pada orang yang meninggal yang mana dia mempunyai hutang. Kata Jabir, karena Rasulullah SAW la yusalli ala rajulin mata wa ali dainun. Ini ungkapannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. bima bimayyitin. Kemudian ada datang jenazah. Faqala alaihi dainun. Apakah orang ini punya hutang? Ya. Qalu na'am. Dinarani. Ya. ya Rasulullah. Dia punya hutang dua dinar. Kemudian Ya, kata Nabi SAW, Sallu ala sahibikum. Ya, sholatlah kalian kepada untuk orang yang meninggal ini. Teman kalian ini yang punya hutang ini. Rasulullah SAW tidak mau mensolat, mensolati orang tersebut. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, "Huma alayya ya Rasulullah." Dua dinar tadi itu Rasulullah, tanggungan saya sudah. Saya yang menanggungnya. Ya, Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Bukhari. Baru Rasulullah Wasallam mau mensolati orang tadi itu. Nah, ini betapa beratnya ya tanggungan betapa betapa beratnya hutang tersebut. Ya sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mau mensolati seorang jenazah yang punya hu, hutang. Nah, <clears throat> ikhwati azakumullah. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Hafizan Allah wa iyyahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu hadithun sahihun rawahu at-Tirmidzi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya. Ya, hatta yuqdha'an sampai hutang tersebut dilunasi. Ya, sampai hutang tersebut diklirkan. ya. Hadisun sahih rawahu At-Tirmizi. Kemudian Hadis yang keberapa? Ketiga. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man mata wa alaihi dinarun au dirhamun udhiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirhamun hadithun sahihun rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang wafat sedangkan dia punya hutang dinar, satu dinar atau satu dirham, qudhiya min hasanatihi. Qudhiya min hasanatihi. Maka dia akan dibayar dari kebajikan-kebajikan yang dia lakukan di di dunia dulunya. Diambil, diambil, diambil, diambil, diambil. Ya, diambil dari hasanatannya dari hasanatnya. Ya, kenapa demikian? Laisa thamma dinarun wala dirham. Karena nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada tidak ada dirham, tidak ada dolar, tidak ada rupiah, tidak ada ringgit, tidak ada zero, euro, ya. Adanya apa? Asal hasanat wasayyiat. Sehingga orang yang punya hutang tadi itu karena belum melunasi di dunianya, diambil hasanatannya. Diambil hasanatnya, ya, dan diberikan kepada orang yang berhak menerima hutang waktu di dunia. Di dunia. Kalau tidak punya hasanat bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, apa yang terjadi? Ya. Ada yang mengatakan bahasanya diambil hasyiatnya, diam, diberikan kepada orang tersebut. Waliyadu billah. Ya. Anda tahu orang yang bangkrut? Ya itulah salah satu orang yang bangkrut. Orang yang datang dengan banyak pahalanya, ya. Tapi dia pernah mencaci orang, membolimi orang, tidak bayar hutangnya. Akhirnya diambillah hasanat-hasanatnya, diambil diberikan kepada orang-orang tersebut yang berhak tadi itu. Jadilah orang tadi itu menjadi bang bangkrut. Itulah orang yang muflis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari orang yang muflis. Naudzubillah minal iflas. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kebangkrutan. Baik itu kebangkrutan di dunia sebelum kebangkrutan di akhir di akhirat. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Sini ada hadis yang panjang ya, pikir untuk mensikat waktu. Ya, kita lewati saja. Ya, kemudian poin yang berikutnya beberapa. Yang kelima. Ini disebutkan man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha au itlafaha. Barang siapa yang mengambil harta benda manusia, kemudian dia ingin, ingin menginginkan ya, berhutang, tapi dia menginginkan untuk membayar. Ada lagi orang yang berhutang, tapi dia ingin tidak mau membayar. Bagaimana hal ini? Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta benda manusia, ya, yuridu ada'aha, tapi dia ingin menunaikan hutang tersebut, ya, ingin melunasi dan membayari, ya, hutang tersebut, addallahu an. Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa wa taala karena ada dia ada niatan ingin membayar hutang tersebut ya lain lagi kalau orang yang kedua wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah dan barang siapa orang yang mengambil harta orang ya kemudian dia ya mengambil harta benda tersebut hutang pada orang tadi itu yuridu itlafaha dia ingin merusak harta bendanya tersebut artinya kalau dalam bahasa kita sehari-hari tidak mau bayar Ya, utang tapi niatnya tidak mau bayar. Apa sanksinya kata Rasulullah SAW? Atlafahullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan, akan merusak harta benda tersebut. Tidak ada berkahnya. Ya. Tidak ada berkah. Berkahnya hidupnya gelisah. Ya. Maaf, maaf. Orang yang punya hutang itu gelisah atau tidak? Gelisah malamnya. Ya. Gelisah malamnya. Siangnya hina. Jalan yang lebar jadi sempit. Bagaimana dia? Jalan yang lebar. Oh jadi sempit? Iya. Takut ketemu fulan. Uh, aduh, ada fulan nih. Kesini, aduh, aduh fulan nih. Jadi sempit kan? Iya. Jalan jadi sempit. Ya. Yeah. <clears throat> Dan juga belum lagi apa? Mengakibatkan berbagai macam ya, berbagai macam penyakit, maaf-maaf Ya, zaman sekarang ini kan banyak orang yang naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit yang macam-macam, ada jantung, ada stroke, ada yang mati mendadak. Ya mungkin ya semacam itulah. Ya, maaf-maaf, banyak hutang. Ya, maaf-maaf, senang kalau hutang sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya Allah. 15 tahun dibantui dengan hutang. Kifah kan? Bagaimana kehidupan semacam itu biar enak? Bagaimana? Ya ini gaya hidup yang keliru ini. Gaya hidup yang tidak benar. 15 tahun dalam lilitan hutang wal billah memaksakan diri baik itu ngambil apa itu apa KPR apa namanya itu ah ya maaf maaf ya tapi inilah realita yang ada di masyarakat semacam itu ya kami mohon maaf sekali kalau ada kata yang tidak nyaman ya. Tapi itulah yang ada di sebagian masyarakat kita, memaksakan ya, memaksakan. Padahal hidup apa adanya itu paling enak. Kata orang Surabaya Allah divi ya. Yang ada saja, tidak memaksakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakannya. Kemudian hadis berikutnya An Syu'aib ibnu Amr qala haddatsana Suhaibul Khairi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Suhaib bin Amr beliau berkata bahwasanya Suhaibul Khair bercerita ya kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma rajulin yuridu dainan aw yadinu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffihi iyyahu laqiyallaha sariqan." Hadithun hasanun sahih rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma rajulin" Ya, seseorang yang mana saja yadinu dainan, dia menerima pinjaman. Wa wa mujmi'un alla yuwaffihi dan dia bertekad untuk tidak memenuhi ya memenuhi pinjaman tadi itu, tidak mau mengembalikan pinjaman tersebut, ya laqiyallaha sariqan, maka dia akan kelak dia bertemu dengan Allah sebagai orang yang mencuri, sebagai pencuri, waliyadzubillah. Ya, ini bagi orang yang mengambil harta orang, pinjam, kemudian dia ya tidak mau bertekad untuk tidak mengembalikannya. Tak ambil lah hartanya ini. Dia akan ngambil dari barang haram. <laughs> Waliyahudzubillah. Baik. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Kemudian poin berikutnya, poin keberapa? ke ke enam. Baik. Yaitu al-amru bi ada'id daini, perintah untuk melunasi hutang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, qala Allah tabaraka wa taala Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Kata Allah subhanahu wa ta'ala Innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Sungguhnya Allah SWT memerintahkan, senantiasa memerintahkan kepada kalian. Memerintahkan apa? Antu addul amanati ila ahliha. Untuk menyampaikan amanat-amanat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Kita minjam kepada si fulan. Uang sejumlah sekian. Maka wajib untuk kita memenuhi, membayar hutang tersebut kepada si si fulan. Ya. Antu tu'addul amanati ila ahliha. Allah SWT memerintahkan kepada kalian semuanya untuk menyampaikan amanat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Dan juga Allah SWT memerintahkan kepada kalian apabila kalian itu menentukan ya, memutuskan suatu hukum di antara manusia antahkumu bil adl agar kalian itu memutuskan hukum dengan adil. Ya, baik itu sesama kita, sesama kerabat kita maupun kepada orang lah, orang lain. Ya. Kadang-kadang orang kalau oh ini kerabat saya ini, ini ya, boleh. Kepada kerabat maupun orang lain harus bil adl. Antahkumu bil bil adil Harus menghukumnya dengan a, adil. Innallaha ni'ma yu'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya. Inna Allah kana sami'an basira. Sungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ini diantara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yaitu memenuhi dan membayar hutang. Kemudian poin yang keberapa? Yang ketujuh, yakni husnul qadha membayar dengan cara yang baik. Membayar dengan yang baik. Ada sebuah riwayat dari bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibli, faja'ahu yataqadahu." فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتوه kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya ada seorang lelaki yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mem meminta ya menagih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sinnun minal ibil seekor onta yang berumur satu tahun. Ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam punya tanggungan kepada orang tersebut. Tidak disebutkan ini siapa rojul di sini. Ya, adalah seorang sahabat jelasnya. Fajaahu yataqadahu. Orang tersebut datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menagihnya. Ya. Fakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atuhu berikan kepada orang tersebut." Ya, mengatakan kepada para sahabatnya, berikan kepada orang tersebut, bayarkan kepada orang tersebut. Fatalabu sinnahu falam yajidu illa sinnan fawqaha. Maka para sahabat itu mencari onta yang sejajar atau yang semisal ya dengan onta yang dipinjam yaitu berumur satu tahun tapi mereka tidak mendapatkannya onta yang sama ya melainkan beliau mendapatkan para sahabat mendapatkan sinan faukoha. Umurnya unta tersebut di atasnya, ya, lebih tua. Ya, umurnya lebih lebih tua. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "A'tuhu." Ya, berikan, enggak apa-apa sudah, walaupun lebih tua, ya. Tentunya lebih tua kan lebih mahal, ya. Enggak ada, ya. "A'tuhu" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada orang tersebut. tersebut. Faqala orang tersebut mengatakan, "Aufaitani aufallahu bika." Engkau telah menyempurnakan hutangmu kepada aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ya kepada kepadamu. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'an." Hadithun sahihun rawahul Bukhari wa Muslimun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna khiyarukum sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian itu ahsanukum qadaan. Orang yang paling baik dalam membayar hutang. Ya. Ini bahwasanya Rasulullah SAW melebihi tidak, ya, tidak melebihi. Tetapi faktanya para sahabat sudah mencari onta yang semisal satu tahun, tapi tidak ada. Ya, adanya di apa? Di atasnya. Ya. Sementara orang ini sudah butuh menagihnya. Ya. Kata Nabi SAW, A'tu, berikan. Yang bilang apa? Rasulullah SAW, bukan saya, bukan bapak. Ya. Bukan saya, bukan ibu. Tapi Rasulullah SAW, A'tu, berikan kepada orang tersebut. Sekali lagi, jangan difahami apa itu salah bahwasanya ini adalah ada kelebihannya. lah. Ya. Karena ini adalah Rasulullah musyarri' Rasulullah SAW yang menentukan syari syariat. Bukan saya, bukan ba, bukan bapak, ya. Bukan saya, bukan ibu, tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam Kemudian poin yang berikutnya, poin keberapa? Kedelapan. ini husnul mutalabati. Ya ini menagih hutang dengan sopan, ya. Jangan bawa bodyguard. Ya. Nagi dengan sopan. <clears throat> Zaman sekarang ini orang yang punya hutang, ya seperti orang yang punya hutang. Orang yang mau nagih hutang, seperti orang dia punya hutang. Pak, pak, ya kan? Kan gitu kan? Merendah. Ya. Ternyata memang ada ada anjurannya dari Nabi SAW. Perhatikan hadis berikut ini. An Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma demikian pula dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin aw ghairawafin Hadithun sahihun rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta suatu hak, ya, falyatlubhu fi afafin. Maka hendaknya dia meminta menagih dengan cara yang ba, yang baik, wafin au ghairu wafin, baik dia itu membayar atau tidak membayar, ya. Mungkin dia masih belum pu punya, ya. Sehingga dia yakni membutuhkan untuk ditangguhkan kembali, kembali diberikan tempo, ya. Oleh karena itu, poin berikutnya yaitu memberikan tempo bagi orang yang yang kesulitan, ya. Poin yang kesembilan yaitu indarul mu'sir, memberikan tangguh, memberikan tempo kepada orang yang kesulitan belum mampu membayar hu, hutang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-280. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an khairul lakum in kuntum ta'lamun Kata Allah Subhanahu wa taala wa in kana dhu usratin apabila orang tersebut sulit, ya, kepepet, tidak punya untuk membayar, ya, belum ada untuk yang dibayarkan, fanadhiratun ila maisaratin. Maka berilah berilah tangguh sampai orang itu mampu membayarnya. Ya. Fanadhiratun ila maisarah. Maka berilah tempo Sampai orang tersebut yang bersangkutan itu, yang punya hutang itu, ya ada kelebihan, ada keluasan rezeki. Ya. Sehingga kalau sudah ada keluasan rezeki, maka bersegeralah untuk membayar. Jangan ditunda-tunda lagi. Fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaku khairun lakum. Dan apabila kamu mensedekahkan, baik itu sebagian yang dihutangi atau seluruhnya yang dihutangi itu, ya, utangnya satu juta, mau dikasih seperempatnya, separuhnya, terserah, atau dikasihkan semuanya misalkan, ya, wa antasaddaku khairun lakum. Dan apabila Anda bersedekah, ya, baik itu sebagian maupun seluruhnya, khairun lakum, maka hal itu adalah lebih baik lebih baik. Kok bisa lebih baik? Naam, itu kan tabungan buat kita. Ya kan sedekah. Ya, tabungan buat buat kita. Ya. Tapi ya tergantung kepada orang yang menghutangi, rela atau tidak, ikhlas atau tidak. Kalau ndak, ya diambil saja. Mau ndak mau Anda harus bayar. Bayar di dunia apa di akhirat nanti? Eh? Itu. Kalau di akhirat lebih payah lagi. Ya, mending bayar di dunia aja. Karena orang ini enggak rela, enggak ikhlas. Ya. Kalau tidak ikhlas jangan dilepaskan, minta aja dengan cara yang baik. Dengan cara yang yang sopan. Kemudian Allah menutup ayat ini in kuntum ta'lamun, ta ya. Apabila kamu mensedekahkan hal itu adalah lebih baik apabila kan Anda ta tahu, ya. In kuntum ta'lamun ta apabila kalian ta tahu. Ya, ini bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah lebih baik, ya kan? Dan kalau kita sedekahkan itu adalah merupakan ini amal soleh bagi dari kita, sedekah dari kita untuk orang yang bersangku, yang bersangkutan atau orang yang berhutang tadi itu yang belum bisa mampu membayarnya. Kemudian masih bersangkut dengan hal ini yaitu pembayaran orang yang tidak mampu ini. Kemudian ada orang yang mampu tapi tidak mau membayar. Ya, ini poin yang berikutnya. Poin yang ke berapa? Yang ke sepuluh, Ya, atau poin yang terakhir ini. Nah. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke sepuluh. matlul ghaniyi dhulbun. Bahwasanya penundaan orang yang mampu ya sudah mampu dia membayarnya, sudah ready untuk dibayarkan, tapi dia tidak membayarnya. Ya, ini adalah merupakan suatu kezaliman. Apa dasarnya? Sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Allah wa iyyahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Matlul ghaniyyi zulmun hadithun sahihun muttafaqun alaihi. Ya, matlul ghaniyi zulmun. Yani penundaan orang atau penundaan orang yang mampu adalah suatu tindakan kezaliman. Ya. Orang yang sudah mampu membayarnya segera. Bersegeralah. Ya. Karena umur orang itu tidak ta, tidak tahu. Ya. Kalau sampai belum membayarnya, kemudian mati bagaimana? Ya, tanggungannya adalah ahli waris. Ya, kalau tidak ada, maka dia penghalang untuk masuk surga sebagaimana kita perdengarkan tadi di awal, di awal dalam ha, dalam hadis. Wal Ya. Saya tutup dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di mana beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hutang dari dalam sebuah riwayat, ya, riwayat sahih, riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qaal, kana Nabi saw. Yakul adalah Nabi saw. berdoa. Ya, biasanya doa ini diucapkan yakni pagi dan petang. Doanya ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa wa ghalabatir rijali. Hadithun sahihun rawahu al-Bukhari. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini Bapak Ibu. Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Dari apa? Pertama minal hammi wal hazan. Dari kesusahan, ya, kesedihan ya wal ajzi wal kasal dari ajz yakni kelemahan wal kasali dan kemalasan ya wal jubni wal bukhli dari sifat pengecut ya wal bukhl dan kikir ya bakhil wa dala'id dain dain yaitu ditafsirkan yaitu tikal, thiqaluddin, beratnya hutang. Berat Pak ya bayar itu Pak ya? Berat. hutang sih gampang, ya. Bayarnya ini Pak, bayarnya ini Ibu yang ber yang berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar dijauhkan dari ini, wadala'iddin, beratnya hutang, ya. Karena kadang-kadang acap kali, ya, maaf, acap kali kalau orang itu hutang, ya, Kenapa Rasulullah SAW beli dari hutang ini? Kadang-kadang kalau ditagih, dia kadang-kadang dusta. Ya kan? Kadang-kadang dus, dusta. Duh, sudah jatuh tempo ya. Gimana ya? Tola-tole dia. Ya? Cari alasan gitu. Ya? Cari alasan. Bulan depan aja lagi ya. ya. Bulan dat depan sudah jatuh tempo juga begitu. Ya. Jadi pertama dia berdusta, kemudian yang kedua apa tadi? Mengingkari jan janji. Makanya Rasulullah SAW berlindung dari wadol'idain. Beratnya hu, hutang. Ya. Ah, halo, ya, ya apa? Ya Allah, saya dapat musibah. Musibah apa? Saya pikir musibah apa gitu ya. ya. Saya sakit batuk. Itu sih bukan musibah Bapak. Itu sih bukan musibah ya sakit biasalah. Yang dibilang musibah. Ya. ya. Dikiranya musibah apa? Sakit batuk. Ya, ya. Itu pengalaman saya Pak yang pribadi gitu Pak ya. ya. <clears throat> Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan poin yang terakhir, waghalabati ar-rijal dan tekanan orang. Yeah tekanan oh, orang ini Rasulullah berlindung dari hal-hal semacam itu. Ini doa yang hendaknya dibaca ya diajarkan oleh Nabi SAW fil eh, fil adkari sabahi wal masa baik itu sore maupun petang hari. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis ini adalah hadis hadis yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya ini dari hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Yang pertama tadi di sini ya. Ya. Nah. Termasuk hutang. Oh ya. Yeah. Wallahu alam. Anak pikir itu adalah sebagai fasilitas saja, ya, fasilitas dari perusahaan tersebut ya untuk memberikan kemudahan kepada konsumennya sehingga dia meminjamkan galon misalkan dalam contoh tadi. Ya, saya pikir itu adalah sebagai servis saja dari perusahaan tersebut, ya, bukan termasuk apa itu hutang ya. Wallahu alam, ya. Wal ilmu Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz, bagaimana kalau kita mau membayar hutang tapi orang yang dihutang kita tidak tahu di mana dia berada. Jadi gimana Ustaz? Ini yang mirip juga bagaimana kalau kita punya utang tapi kita mau bayar tapi orang yang dihutang ya yang yang punya hutang ya jauh dari kita gimana Ustaz Sukron wallahu alam ya e, bagi bagi kita yang punya hutang tapi orang yang yang berhak menerima hutangnya tidak ada ya maka boleh kita sedekahkan atas nama orang tersebut ya kita sedekahkan atas nama orang tersebut tersebut itu adalah salah satu e, apa itu e, <clears throat> Jalan keluarnya gitu ya. Jadi kita bersedekah tapi atas nama orang yang berhak untuk semestinya dia diterimakan harta ini kepada orang yang bersangkut sangkutan. Karena orangnya jauh atau tidak tahu kemana dia, maka kita sedekahkan atas orang nama tersebut. Dan Allah SWT lebih menge mengetahuinya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pula apabila ada orang yang hutang sama kita, ya, Kemudian orang itu tidak tahu kemana beradanya. Semestinya kita ber, berhak untuk menerimanya. Ya, kata Allah sementara wa antasaddaku khairun lakum apabila Anda bersedekahkan ya, baik sebagian maupun seluruhnya ya karena orangnya tidak ada, ya sudah ya. Orangnya sedekahkan semuanya khairun lakum. Itu lebih baik. Insya Allah Allah sementara akan menggantinya. Ya, Allah sementara akan mengganti menggantinya biidznillah taala. Ya. Karena kita merasa di, didolimi orang tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang mengambil harta orang lain tidak bakalan nyaman hidupnya. Wallah, semakin dia semakin sulit hidupnya. Ya. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita mendolimi. Ya, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Dan itu adalah bentuk-bentuk kezaliman. Ya, itu adalah bentuk-bentuk kezaliman. Ya. Orang yang mengambil harta orang lain tidak bakalan nyaman hidupnya. Ya. Karena itu harta yang haram. Ya. Dari mana harta yang haram bisa berkah hidupnya? Tidak, mustahil. Ya. Wallahu a'lam Pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukum hadiah bank? Ini istilah baru ini, hadiah bank ini. Ya, hadiah bank. Bisa dua pengertian di sini. Bisa berhati hadiah-hadiah berupa apa itu hadiah memang atau bisa yang dimaksud di sini adalah hadiah apa itu? Apa? Riba. Eh, dibilangnya hadiah. Wah, ini bukan riba sekarang, ya kan? bahasa baru lagi nih, hadiah. Bahasa yang lama apa? Suku bunga. Ya, atau bunga. Bunga, bunga kan bunga ya. Bunga itu kan bunga, ya. Baru ya. saja Anda simak kajian Ahlu Sunnah nah, Wal Jamaah bunga. dalam program Padahal Cahaya Pagi. Riba. riba halal atau haram? Ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara ya. Al-Iman, sarana penyumbur keimanan. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba tidak ada berkahnya Bapak Ibu. Wallah tidak ada berkahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan riba. Membinasakan di sini adalah membinasakan uang itu seluruhnya atau membinasakan secara orang itu tidak ada kenyamanan tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Banyak tapi sedikit. Banyak tapi sedikit. Ya, itulah riba. Yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa. Perhatikan. Ayat ini menggunakan fi'il mudhari. Yamhaqu. Mahiqa. Yamhaqu. Yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membinasakan. Membinasakan uang riba. Ya. Membinasakan uang riba. Tidak ada keberkahan dari uang riba tersebut. Ya, tidak ada keberkahan wal'iyadzubillah. Ya, bahwasanya uang riba tersebut atau riba dalam sebutkan yakni eh, bahwasanya riba itu ada 73 uh, eh, pintu aisaruha mithlu an yankih rajul ummahu yang paling ringan ya dosanya itu seperti dia mendatangi mengumpuli eh, ibu kandungnya wal billah itu dosa yang paling ringan. Sekarang Bapak Ibu, maaf-maaf. Riba merajalela di masyarakat kita ini. Merajalela. kadang ya. Kadang-kadang ya orang tidak mau riba tapi dipaksa untuk pakai riba. Contohnya Pak, contoh ya. Seorang mau beli sepeda motor. Ya. Beli sepeda motor mau cash. Jangan cash. Jangan cash. Kredit aja. Ya. Beli cash tidak boleh. Dipersulit. Kalau ambil kredit, wah. Ya, dipermudah. Ya. Jadi orang dipak, dipaksa untuk itu kan mesti ada ribanya tuh, Pak. Ya kan? Sekian tahun, lima tahun misalkan atau dua tahun, tiga tahun kredit. Apa saja, kadang-kadang semacam itulah, baik itu sepeda, rumah, apalagi kendaraan bermotor, baik mobil, ya. Kredit dipersulit, eh, eh, apa itu eh, cash dipersulit, tapi kredit. Ya. Jadi dipaksa untuk kena riba kita. Sistemnya kan gitu. Kalau membayarnya tidak tepat, ya tidak on time pada tanggalnya kena penalti, kena ribanya sekian persen. Nah, itu riba. Hadza riba, hal ainur riba. Itulah inti dari riba. Ya. Jadi jangan, jangan menerima ya. Jangan dibilang hadiah riba, al hadiah bank, tapi riba dari bank, ya. Kemudian di sini pertanyaan yang kedua, apa apabila tidak boleh menerima hadiah dari bank kalau sudah terlanjur mengambilnya ya kalau sudah terlanjur bagaimana ini Astaghfirullah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, afallahu amma salaf. Ya. Semoga Allah SWT mengampuni apa-apa yang sudah berla berlalu, ya. Ya mungkin karena dia tidak tahulah. Ya, kita husnudzon saja ya. Ya. Baik, husnudzon mungkin dia tidak tahu bahwasanya hukumnya hadiah dalam tanda petik uang ribanya bank itu haram, ya. Mungkin bisa jadi tidak tahu. Mohonlah ampun pada Allah SWT. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau kami hukum ya Allah. Ya. Karena kesalahan kami. Karena kehilafan kami. Apa kata Allah SWT? Qad fa'altu. Aku telah me melakukannya. Subhanallah. Dalam riwayat muslim. Ya. Qad fa'altu. Aku telah melaksanakan hal itu. Aku tidak akan menghukum kamu dan tidak akan memberikan yakni siksaan kepada kali kalian. Wallahu a'lam bissawab. Banyak sekali nih ya. Ini sudah terjawab tadi. Ya. pertanyaan ya. Di antaranya adalah uang yang kita tabung di bank dapat kelebihan atau bunga. Bagaimana kita memperlakukan kelebihan dari uang yang kita simpan di bank tersebut? Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya e, berpendapat bahwasannya uang riba adalah haramun mutlakon ya. Jangan jangan diambil. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, awal Bukhari wa Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkanlah oleh kalian hal-hal yang membinasakan, tujuh hal yang membinasakan. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah wa aklur riba, ya, memakan riba. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kata-kata Nabi wa aklur riba, memakan riba ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengekspresikan aklur riba, memakan. Seandainya uang tersebut tidak dimakan sudah termasuk dalam hal tersebut, ya. Seandainya tidak dimakan, ya, tetapi dipergunakan untuk yang lainnya sudah termasuk dalam aklur riba tersebut diekspresikan menggunakan akala yakulu akl aklur riba itu karena kebanyakan dipergunakan untuk makan. Seandainya tidak dipergunakan untuk makan, itu sudah termasuk dalam kategori wa aklur riba. Ya. Demikian, ya, dan itulah yang lebih selamat tentunya. Karena Nabi SAW mengatakan istanibu sabal mubiqat, mubiqat yakni muhlikat, yang membinasakan. Masa kita tahu sudah sesuatu yang membinasakan itu kita dekati kan tidak. Sebagaimana kita tahu itu api berbahaya, ya jangan deket-deket dengan api, jangan deket-deket dengan fitnah. Ya. Kemudian, ya, betapa baiknya sebagian orang yang menaruh uang di maaf maaf di bank konvensional. Sementara orang saya pinjam, bilang tadi pinjam 100 ribu, sulitnya tidak mufakat. Betapa orang yang membutuhkan banyak sekali. Ya. Bukankah Allah SWT memerintah kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba kita yakni eh, apa itu? Perhatikan masalah ini. Ya. Oleh karena itu pendapatnya Dr. Arifin, Muhammad Arifin, Badri Hafidahullah, beliau mengatakan betapa yakni betapa khairnya, betapa eh, apa itu baiknya sebagian kaum muslimin ini kok meminjamkan sebagian harta bendanya di bank-bank tersebut. Ya. Bukankah uang-uang itu bisa kita gali, kita galong untuk membuat suatu yakni perusahaan atau apapun ya, suatu pekerjaan yang mana dengan suatu pekerjaan tersebut bisa me, apa itu? me ha? menyerap tenaga kerja. Jazakallah khair. Ya, menyerap tenaga tenaga kerja. Ya dan sistem-sistem yang ada di bank, baik itu yang ditanyakan di sini, baik itu syariah atau konvensional, itu mereka yaitu yakni bank-bank ribawi. Hatta yang mengatakan itu adalah syariat. Mereka mengakui sendiri kami belum syariat 100%. Mereka pihak banknya sendiri mengatakan mengatakan semacam semacam itu belum bisa ya pure 100% untuk tidak riba. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini waktunya sudah habis ya. Kami mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu banyak pertanyaan ya masalah ini ya. Kami karena keterbatasan kami juga keterbatasan dan kemampuan kami ya. Kami mohon maaf dan keterbatasan waktu juga. Tapi Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wallahu alam bisawab. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ikhwah wa akhwati sekalian. Tapi yakinlah bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi. Wa min syaitan wa astaghfirullahaladzim wa jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika syadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.